Dicatat Allah sebagai amal ibadah yang bisa kita gunakan sebagai wasilah Mudah-mudahan dengannya Allah mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Amin. Malam hari ini kita melanjutkan bab Salatul Jama'ati wal Imamah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Idza amma jika ngimami <clears throat> ahadukum seseorang dari kalian annasa manusia falyukhaffif hendaknya dia meringankan. Fa inna fihi musaghir karena di antara mereka di antara jamaah makmum itu as ada anak kecil, wal kabir ada orang tua, wadhaif ada orang lemah, wadal hajati dan ada orang yang punya hajat kebutuhan. Faida sholla wahdahu jika sholat sendirian fal yusolli kaifa silakan sholat sekehendaknya silakan sholat bagaimanapun dia inginkan muttafaqun alaih ya hadisnya muttafaqun alaih saya ulangi kembali Bapak Ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ida amma ahadukum jika seseorang dari kalian ngimami anas manusia fal yukhaffif hendaknya meringankan nah Cuma kata ringan di sini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Jangan sampai niatnya meringankan sampai moco Al-Fatihah cuma separuh dok. Cuma empat ayat. Iya karena butuh, iya karena setelah ruko. Nah kalau itu tidak sah. Kebangetan ringannya gitu loh. Jadi makna ringan itu maksudnya ketika panjenengan sholat sendiri maupun ngimami tetap rukun-rukun sholat terpenuhi karena rukun-rukun sholat itu Bapak Ibu adalah perkara jika ditinggalkan sengaja maupun tidak sengaja maka sholat bak batal. Itu rukun. Nah, kenapa Nabi memerintahkan kita meringankan sholat dalam catatan ringan yang tidak mengurangi rukun? Fa inna fihi karena di antara mereka ada anak kecil wal kabir orang tua wadhaif orang lemah mungkin sakit ya cuma karena saking pinginnya ke masjid sholat wadal hajah dan orang yang punya kebutuhan mungkin dia itu mau segera berangkat nah bandara tiba eh gini kan wah mau berangkat bisa sholat di sirek kan begitu kan nah imamnya coba buat, waduh gimana kulkas ketinggal pesawat lah gosong tiketnya kan begitu ya Faidah sholat wahdahu jika sholat sendirian fal yusolli kaifa silakan sholat bagaimanapun dia inginkan. Pelajaran yang kita ambil Bapak Ibu dari hadis ini pertama kita diperintahkan meringankan sholat. Kapan? Ketika mengimami manusia baik dalam sholat fardu maupun sholat nafilah. Belum boleh tak sholat sunnah berjamaah Bapak Ibu? Dalam? Oh saat terawih sunnah ini nggak wajib. <laughs> Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, gerhana. Tapi kalau sholat gerhana memang disuruh panjang. Oke Jadi mulai gerhana sampai selesai itu baru selesai sholat. Sepatutnya begitu, sehingga tidak kuat ya coba lu gerhana kan begitu mestinya. Wal hikmatu fi dzalik, hikmahnya kenapa sih kok disuruh meringankan Bapak Ibu? adalah wujudu saghiri wal kabiri wal dhaif karena di sana itu ada orang ada anak kecil, orang tua orang tua lah begitu saya kadang-kadang berdiri lama dikit tidak kuat gitu kan dan ada anak ada orang lemah yang mereka itu tidak mampu sholat lama-lama karena tidak mampu tadi karena lemah. Pelajaran berikutnya yuk minhu disimpulkan dari hadis ini annahu laukanal adadu mahdudan jika jumlah makmumnya itu terbatas wa atharut tatwil dan mereka lebih senang panjang annahu jaiz itu boleh Misalkan ini berapa jamaah fullnya Masjid Al-Kahfi ini Abah Umar? 100. 110. 110. Nah, misalkan 50 sepakat eh terawih. Enggak apa-apa cek kayak nak Masjidil Haram. Mulai setengah 8 selesai jam 10. Enggak apa-apa. Nggih, apa Umar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi begitu. Jadi kalau sholat itu tapi 23 bah 23 atau 21 jadi mulainya itu setengah 8 selesainya rata-rata jam 10 jam 10 kurang seperempat gitu Oke. Nah, Dalam? Sama. Sama ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau memang orangnya itu malah sebagian sebagian orang yang semangat ibadah kan biasanya malah mencari masjid-masjid yang imamnya enak-enak dan panjang-panjang gitu. Kan ada beberapa masjid di Sidoarjo, di Surabaya yang memang dijadikan tempat rujukan apakah iktikaf, apakah yang lainnya kan begitu. Nah, biasanya ada orang-orang itu memang khusus datang ke sana karena memang mencari ibadah. Bukan yang cari pokoknya terawih dalam lima menit selesai nggak peduli nah bukan itu ini wayai kita itu apa e, mengkais sebanyak-banyaknya ibadah kok malah terawih mek sebentar sekali Kemudian pelajaran berikutnya, jika memang sholat sendirian, monggo silakan sak capek tidak popo ya. Kalau sholat sendirian monggo, tapi kalau bersama-sama imam imam itu harus mengayomi ada anak kecil, ada orang tua, ada orang yang membutuhkan kan begitu. Nah, hadis ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sangat pengasih sangat penyayang ya karena beliau memerintahkan kita memberi perhatian besar kepada orang-orang yang lemah ya kepada orang-orang yang yang lemah jadi dalam perjalanan sekalipun andaikan panjenengan sebagai ketua kloter misalkan atau pembimbing umroh haji itu yang dilihat jangan orang sing kuat-kuat tapi sing paling lemah Makanya kadang-kadang ya memang harus sabar ketika berjamaah ya, ketika haji, umroh dengan banyak orang, ada orang sepuh, ada orang itu sing pipisan, dikit-dikit pipis, dikit-dikit pipis. Ada orang itu sing mau tawaf itu ndak kuat, ge oleh siji ndolok setengah jam. Masa ditinggal. Nah, kan begitu ya. Jadi harus memperhatikan ya lemah. Kalau panjenengan e, pengennya lama, cepat ya berangkat dewi kan begitu Oke, <clears throat> hadis berikutnya dari Amru bin Salimah berkata, ya Amru bin Salimah radhiyallahu anhu berkata, qala abi bapakku berkata, Jiktukum min indin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Jiktukum aku datang kepada kalian min indin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dari sisi nabi sallallahu alaihi wasallam hakon sebenar-benarnya nah ini sebenar-benarnya ini ada dua kemungkinan kemungkinan pertama yang benar itu nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah benar-benar utusan Allah taala atau kemungkinan kedua aku ingin tokoh nabi benar gitu loh jadi akik teko temenan, bukan nih gak teko terus pura-pura bilang teko ndak gitu loh. Jadi jitukum min indin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqqo. Aku datang kepada kalian benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, jadi ketika dia datang itu Bapak Ibu Nabi bersabda, apa sabda beliau? Fa'idha hadarati sholatu Jika datang sholat Jika tiba waktu sholat Fal yu'adzin ahadukum Hendaknya seseorang dari kalian azan Wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan dan ngimami kalian yang paling banyak dari kalian Qur'annya jadi yang paling banyak hafalannya itulah yang menjadi imam. Qala bapakku berkata, zoru. Orang-orang pun melihat, mencari-cari ya, sapa sing paling akeh apalane gitu kan. Falam yakun ahadun aktsara minni Qur'anan. Setelah dicari-cari, rupanya tidak ada seorang pun yang paling banyak hafalan Qur'annya dari saya. Saya ini siapa? Amru bin Salimah nggih damuni maka mereka pun nyuruhku maju jadi imam wa ana ibnu sittin au sab'i sinin padahal waktu itu aku berumur 6 atau 7 tahun Rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Al Bukhari, Abu Dawud dan An Nasa'i. Nggih, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Dari Amru bin Salimah radhiyallahu anhu berkata, bapakku berkata, "Jitukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan." Aku datang kepada kalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenar-benarnya. Qala beliau bersabda, "Fa idza hadarati salatu jika hadir waktu sholat datang ya fal yu'adzin hendaknya mengumandangkan azan ahadukum seseorang dari kalian wal ya ummakum aktsarukum qur'anan dan hendaknya menjadi imam kalian yang paling banyak dari kalian Qur'annya maksudnya apa yang paling banyak ha? hafal Qur'an qala kata siapa ini? Kata Amru ya atau kata bapaknya fanadharu maka orang-orang pun melihat falam yakun ahadun aktsaru minni qur'anan rupanya tidak ada seorang pun yang paling banyak Qur'annya dari saya faqaddamuni mereka pun menyuruhku maju jadi imam wa ana ibnu sitti au sab'i sinin dan waktu itu aku berumur enam atau tujuh tahun ma yukhadu minal hadis ya pelajaran yang diambil dari hadis ini pertama Bapak Ibu bahwasanya adzan itu hukumnya fardu kifayah apa fardu kifayah jika seseorang sudah mengerjakan maka kewajiban gugur dari yang lainnya. Seperti itu pula sholat jenazah. Jika ada sebagian muslimin yang sudah mengimami jenazah, maka kewajiban itu gugur dari yang lainnya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang mengerjakan, maka semuanya do dosa. Itu namanya fardu kifayah. Nah, dari fardu kifayah ini ini dijadikan dalil sebagian ulama bahwa orang lain boleh sholat untuk orang lain. Nggih, gimana? Gimana, Pak? Bener apa enggak? Orang lain boleh sholat untuk orang lain. Ya buktinya orang lain kan mewakili kan dalam fardu kifayah itu. Sebagaimana juga dengan sholat berjamaah jenengan mendapatkan pahala berlipat-lipat karena siapa? Karena yang lain coba sholat sendirian, biar pahala itu. Ya kan? Jadi justru mendapat pahala 27 Bapak Ibu derajat itu karena dengan orang lain. Kalau sendirian di rumah misalnya nggak dapat pahala itu cuma satu tok gitu loh. Oke. Yang kedua, fihi dalam hadis ini annal aula bahwa yang paling utama menjadi imam sholat man huwa aktsaru hifdzan lil Qur'anil Karim adalah yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya nggak apa-apa menjadi imam meskipun belum balik ya meskipun umur 6 atau 7 tahun. Nah, hadis ini sekaligus menjadi dalil bahwa umur-umur mumayyiz, mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak baik adalah ketika anak umur 6 atau 7 tahun. Makanya kan dalam Islam Nabi memerintahkan kita nyuruh anak kita sholat umur berapa? Umur tujuh tahun Muru awladakum Bisolati Wahum abna'u sabi'i sinin Perintahkan anak kalian sholat ketika umur tujuh tahun Karena dia sudah mulai ngerti pak Sudah mulai ngerti dibilangi ojo ngini ngerti ngene yo ngerti gitu kan beda dengan yang dibawa tujuh tujuh tahun Hadis ini pelajaran lainnya Bapak Ibu menunjukkan bahwa Quran itu sebab diangkatnya derajat seseorang. Bayangkan anak umur 6 tahun loh, 7 tahun loh. Gara-gara hafalan Qur'annya paling banyak, dia diangkat jadi apa? Jadi imam, Pak. Okay. Jadi orang itu nggak dilihat dari umurnya, tapi dari ilmu yang dia miliki miliki. Nah, mestinya di kampung-kampung juga seperti itu. Okay. Jadi yang muda yang memang lebih banyak ilmunya itulah yang dimajukan. Bukan kita ini sing tuwek mati, yang nggak mati-mati lah gimana? Nggih. Dalam? Yang mana? Data umur 6 itu sudah balik Pak Gus? Ya dereng lo, enam tahun kok balik gitu. Ya kecuali zaman sekarang ngapunten. Anak-anak zaman sekarang itu umurnya durung balik tapi wis balik disian. Gara-gara pergaulan, gara-gara HP. Gara-gara orang tua itu kan nyimpen macam-macam Pak di HP-nya gitu loh anak E, waduh ini dosa jariah begitu oke okay? Ye. Jadi zaman dulu Pak 6 tahun 7 tahun itu sudah jadi imam Zaman sekarang 6 tahun 7 tahun jadi apa sih an? Baru ngerti apa-apa, ngompol sana sini gitu kan sekarang lo umur 15 tahun, umur 20 tahun, ngerasa 20 tahun, Pak. Umur lulus S1 aja lo nggak ngerti apa kalau Imam Al-Bukhari kan umur 15 tahun sudah jadi hakim. 18 tahun Usama bin Zaid sudah jadi panglima perang, ya. Kemudian Muhammad bin Qasim umur 18 tahun sudah jadi panglima perang. Nah, zaman sekarang ya kadang-kadang nyuwun sewu ya, nyuwun sewu. Wis S1, lulus S1, S2 tapi gak ngerti apa-apa sih gitu loh. Ya, ini yang mungkin keberkahannya kurang. Ya, keberkahannya kurang. <clears throat> Hadis ini juga menjadi pelajaran Bapak Ibu bahwa annal imama afdalu minal adzan, bahwa menjadi imam itu lebih baik daripada menjadi muadzin. Kenapa? Karena kalau imam itu disyaratkan harus punya ilmu, yaitu hafalannya paling baik banyak tapi kalau azan kan ndak pokoknya sapa wae sing suarane enak maka silakan jadi muad muadzin <clears throat> nah ada hadis Bapak Ibu begini bunyinya la ya umul gulamu hatta yahtalim ya anak itu ndak boleh ngimami sampai dia mimpi basah maksudnya sampai dia balik Nah, ini hadisnya ya tidak sahih ya. Karena jelas menyalahi hadis yang sahih ini. Ini riwayat Bukhari, Abu Dawud dan An-Nasa'i. okay. <clears throat> Ada pertanyaan Bapak Ibu? Hadis berikutnya wa an ibni mas'udin radhiyallahu anhu qal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ya ummul qauma menjadi imam suatu kaum ya, yang imami kaum akra'uhum likitabillahi ta'ala adalah yang paling akro ya yang paling baca ini maksudnya itu ditafsirkan pada hadis sebelumnya akro'uhum berarti yang paling banyak hafalan Qur'annya ya umul qawma mengimami suatu kaum akro'uhum likitabillahi ta'ala yang paling banyak hafalannya terhadap kitab Allah Ta'ala Fa'inkanu fil qira'ati sawa'an Jika mereka dalam hafalan sama Maksudnya semuanya itu hafalannya 30 juz semua Makhrotnya benar semua Lagunya enak semua misalnya Nah fa'a'lamuhum bis sunnah Maka yang paling ngerti terhadap sunnah Fa kanu fis sunnati sawaan jika mereka terhadap sunnah itu sama, sama-sama hafal, sama-sama ngerti gitu kan. Fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling dulu hijrah. Maka yang paling dulu hijrah. Dari mana? Dari Makkah ke kota Madi, Madinah. Fa in kanu fil hijrati sawaan jika mereka dalam hijrah itu kok sama fa'aqdamuhum silman maka yang paling dulu masuk Islam wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain faakedamuhum sinan maka yang paling tua sin itu umur wala ya rojulur rajulur rajula fi sultanih dan janganlah seseorang menjadi imam orang lain fi sultanihi dalam kekuasaannya. Misalkan kalau di sini sudah ada imam rawatibnya, kemudian datang orang, maka yang paling berat imam ya imam rawatib. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa biiznih dan jangan duduk di rumahnya ala takrimatihi takrima itu di atas kursi khususnya illa biiznihi kecuali dengan izinnya kecuali dengan izinnya rawahu muslim hadis riwayat muslim apa pelajaran yang kita ambil dari hadis ini Bapak Ibu pertama perintah bahwa yang menjadi imam adalah yang paling afdol adalah yang paling utama kemudian paling utama nah bagaimana patokan bahwa ini lebih utama dari yang lain patokannya adalah dengan ilmu syar'i dan pengamalan Ye? semakin banyak orang itu ilmu syar'inya semakin banyak dia mengamalkannya maka dialah yang paling afdol dol inna akramakum indallahi atqakum jadi yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa nah saya bacakan al wajibu an yakuna hadza darsan lil muslimin fi umumil wilayat yang wajib mestinya Kaidah ini itu menjadi pelajaran bagi kaum muslimin dalam seluruh kepemimpinan. Fala yuqaddamu fiha wa yuwalla 'alaiha illa man huwa ahlun laha. Maka tidak disuruh maju dan menjadi pemimpin apapun, apakah bupati, apakah takbir, apakah RT, RW, presiden, wali kota, kecuali orang yang betul-betul ahlinya maksudnya orang-orang yang betul-betul patut ya yang pantas untuk menjabat itu wajtama'a fihi syartanil aziman kemudian berkumpul padanya dua syarat agung apa itu al amanatu fihi wal quwwatu alaihi yaitu di samping amanah juga ku kuat Dalilnya apa? Ya, ketika anaknya Nabi Syuaib yang pingin yang kesengsem dengan Nabi Musa itu loh, ya kan berkata sebagaimana diceritakan Allah Taala dalam surat Al Qasas, Inna khaira jartal kawiyul amin. Inna khaira jarta sesungguhnya sebaik-baik orang yang paling pantas untuk panjenengan sewa ya al qawiyyu adalah yang kuat al aminu yang amanah nah kok bisa dia ngerti bahwa Nabi Musa kuat dan amanah ya tahunya itu karena ya tutup sumur yang diangkat banyak orang bisanya itu diangkat Nabi Musa dewean bisa loh kuat ya terus al amin al amin itu tidak nakal amanah ya jadi ketika diajak apa mendatangi Nabi Shu'aib yang dipanggil ya dipanggil untuk datang ke rumah Nabi Shu'aib itu Nabi Musa tidak mau berjalan di belakang perempuan tapi berjalan di depan nanti bilang aja nih ngalor-ngalor ngidul-ngidul gitu pak Nah itu kan berarti kan laki-laki masya Allah gitu kan. Beda dengan laki-laki zaman sekarang. Wah, gitu. Oke, makanya langsung bisa menyimpulkan bahwa Nabi Musa itu kawiyun amin dan kuat sama amanah inilah mestinya ciri-ciri setiap pemimpin pemimpin. Wa madallal muslimun, tidaklah kaum muslimin menjadi lemah wafakodu Izahum dan kehilangan izahnya, kehilangan kejayaannya wa amma ammahumul fasad dan kerusakan menyebar di antara mereka illa bitarki hadhil amanah kecuali karena meninggalkan amanat ini disebutkan dalam hadis Bukhari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda idza acil amanah hadhiris saat jika amanah disia-siakan maka tunggu saja saatnya Ye, saat kehancurannya maka salah seorang sahabat bertanya ya Rasulullah kaifa wa wahai Rasulullah gimana bentuk e, menyia-nyiakan amanat itu Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah." Jika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saja saat kehancurannya atau tunggu saja datangnya kia, kiamat. Makanya Bapak Ibu di antara tanda-tanda kiamat itu pemimpin itu orang yang paling goblok itu di mana-mana. Jadi yang paling tidak ngerti apa-apa jadi pemimpin. Nah, makanya ketika datang siapa? Ketika datang malaikat Jibril dalam wujud laki-laki yang ganteng, yang rambutnya hitam, bajunya sangat putih, kan bertanya tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dijawab sama Nabi, terus bertanya tentang kiamat. Nabi tidak mengerti mal mas'ulu anha a'lama minas sa'il kata beliau yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Akhirnya Jibril bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Nah, di antara tanda-tanda kiamat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antalidal amatu robbataha wa antarul hufatal uratal ala tari'a asyai yatatawaluna fil bunyan apa artinya Bapak Ibu antalidal amatu rabbataha jika budak perempuan itu melahirkan majikannya Nah ini ada yang mengartikan tanda-tanda kiamat itu banyaknya durhaka kepada orang tua jadi anak menjadikan bapak ibunya sebagai babul gitu loh. Gak ada penghormatan kepada orang tua, gak ada pemuliaan, Ye. Ini terjadi mbak, Ini terjadi. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Yang kedua, wa antarol khufatal urata. Engkau melihat orang-orang yang al-khufah, jamak kata hafin, gak punya sandal, Pak antara hufatal urata urah jamak kata arif yang gak punya pakaian miskin ya jadi wes gak nganggo sandal enggak punya baju ria asai penggembala kambing kok tiba-tiba ya tato walu nafil bunyan bermegah-megahan bertinggi-tinggian dalam bahu bangunan jadi orang deso kesa-keso ndak punya apa-apa miskin gak ngerti apa-apa kok bisa-bisanya berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Jawabannya apa? Karena mereka jadi pemimpin. Karena pemimpin ada gajinya pakai aji mumpung. Mumpung jadi pemimpin langsung bangun gedung-gedung tinggi. Ya, seperti itu. Nah, ini tanda-tanda kia kiamat. Kemudian Bapak Ibu, hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwa imam yang paling patut, orang yang paling patut jadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya, hafalan Qur'annya sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ini. Pelajaran berikutnya, kalau memang sama-sama hafalannya banyak maka yang paling ngerti dengan sunnah tadi sudah dijelaskan kalau memang sama-sama banyak hafal Qur'annya sama-sama podo ngerti sunnahnya maka yang paling dulu hijrah hijrah dari negara kafir ke negara Islam atau yang paling dulu tobat ya misalkan ada sak konco gitu kan akhir tobat kabeh Nah ini ada yang ngawali, misalkan tobat, gitu ngawali tobat, langsung belajar ya, belajar baca Quran, belajar menghafalkan, belajar ngaji. Misalkan ada 10 orang, ketika mereka kan namanya teman-teman ya, kemudian camping kemana, semua jadi imam, maka yang duluan tahu taubat dan yang paling dulu apa yang paling banyak hafal Quran. Kemudian uh, dikatakan di sini wahada tertib urut-urutan seperti ini yang bagi tubuh itu perlu diperhatikan kapan indama yahduru jama'atun liusolu ketika hadir sekelompok orang untuk sholat baru dipilih dengan urut-urutan seperti ini au inda iradati tauliyatil imamati li ahadil masajid atau ketika mencari imam untuk imam masjid maka dicari urut-urutan seperti ini amma idza kana lil masjidi imamun rotib adapun kalau masjid itu sudah punya imam tetap fahuwal muqaddam maka dialah yang paling patut ya yang paling patut menjadi imam yang paling diutamakan walau hadoro afdalu minhu meskipun hadir di masjid itu yang lebih utama dari darinya ini ketika sudah ada imam yang tetap berdasarkan sabda Nabi wala ya umman rajulu fi sultani dan seseorang jangan ngimami orang lain pada kekuasaan orang itu. Jadi ketika di masjid sudah ada imam tetap meskipun itu misalkan lebih ngerti banyak terus ujuk-ujuk maju tidak boleh kecuali dengan izinnya kan wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa biizni panjenengan juga seperti itu berkunjung ke rumah orang terus datang waktu sholat jenengan gak boleh ngimami yang ngimami adalah pemilik ru rumah kecuali pemilik rumah mengizinkan panjenengan oh pian mawon lebih afdol nah, misalkan begitu Oke, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Monggo Pak. Jadi yang namanya adzan sama ikomat itu diperintahkan atas laki-laki tanpa perempuan. Ngaten. Nggih. Jadi meskipun uh, ada jamaah perempuan nggak pakai komat, nggak pakai adzan, dia yang adzan dan komat itu hanya lagi laki-laki. <clears throat> Cuma untuk masalah fardu kifayah ini Bapak Ibu kayak sholat jenazah misalnya kan kadang-kadang orang itu walau sono sing nyolati wae kok gitu loh. Ya, nah itu biasanya kadang-kadang ya udah dia seurip nanti kalau pas dia sing mati orang lain bilang walau sono sing nyolati wae kok lah gimana? Padahal ketika kita sholat, kita meninggal, itu kan butuh banyak orang yang datang, itu untuk memberikan syafaatnya. Makanya dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mamin muslimin yamutu." Tiada seorang muslim yang mati. Kemudian ketika dia disolati itu ada 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, niscaya Allah memberikan syafaat mereka untuknya kan begitu. Nah, jadi kalau kita pingin kadang-kadang kan begitu Pak, tapi kalau di sini enggak. Kalau di kampung-kampung itu biasanya malah gembruduk banyak yang imami tapi kalau di perumahan-perumahan malah kadang-kadang di perumahan itu disolati di rumahnya kok bukan di masjid ya insya Allah begitu wallahu alam sambut apa kok sudah ada Oke, kalau begitu saya akhiri sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa hada astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.